khilul lakum utawi panganane ahli kitab khilun halal lakum kedhe sira ya mulane wau sirine rahasiane kok kula waca yasaluna takok sopo Yahudi Medina utawa wong Islam yo kena dan lagi no Kristen yo kena wong no barang nah Sama wong Indonesia ya ono PKI barang PKI <laughs> nah PKI mboten nangkal jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis orang-orang yang tidak berdua. bertuhan mesti buatan jadi mesti buatan Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang nggak meyakini Tuhan tetap dilawan. Gitu kan? Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lain-lainnya sering di, diakui. Atas ini kan menyangkut eh sembelian diakui. Ya. aja buat diskusi anak seminar terus wah ini tokoh lintas agama jadi ini untuk duit kok mari mau nggak percaya kan kalian lah apa ngasihnya kan kalau orang kan oke tapi nak neng seminar di kampak itu bagus kiai. Itu toleransinya bagus urusan toleransi ya, urusan ngaji. <laughs> urusan toleran. urusan toleransi, bukan urusan perilaku nih urusan ngaji. Kok terlalu kampanye no, ini kurang urusan itu nih, oh, Suwe-suwe iso didol bareng. <laughs> Khilulakum khalat sira sirokabe. waktu amukum. ini kita toleransi menen acara utawi oh, pakanan sira ya. Lah pakanane pakanane Islam jauh kilo lahu. <laughs> Wal musanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat akara ir minal ladina utul kitab min qablikum. Ya khillul lakum antang kihuna ya halal kok kawin. Nah niki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Aja wale lho, wong wedok Jadi Mas Pur mengaji temri kula terang. Jadi asli teke musonat. Musonat tak tembunge mu'an Wong wedok. Wedok lho <clears throat> Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dihalin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike, Mboten swalike tiyang lanangi Kristen utawi Yahudi, wong Islami wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanangi Islam, itu tetap mungkin menguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swali, malah nih sing ning dibatas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum dadi wong wedo. Malah sampean ngaji fikih nganti mati lah ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep batasnya wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi buatan terus ini bukti agama toleransi buatan sakit sama nanti jano dia kesimpulan berlebihan terus mau terus liar dia kesimpulan yang liar lintas agama. Kalau gitu lintas agama tidak apa-apa. Jadi Ruhen itu rabi Kristen boleh, asal gelem loh yang Kristen itu. <laughs> oleh olehin tapi masalahnya gelem tau orang ya? nah, oleh oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ono masalah istihadiah Imam Syafi'i ketat darani maksudnya ahli kitab sing kholiso. Menurut kaya rukin tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing kholiso. Lah kholiso itu apa? Terus kiai kiai pun Kholiso ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejak jejak. Apa sih baik? Lima ini jejak jejak ya jejak Islam itu ya kan ngoten gitu. Kalau apa barangnya ahli kitab. Nah, cari tokoh-tokoh yang modern, pokoknya Kristen, gerayu gelem. Mulane kata Jasir Arafat pas nikah gitu bojone terus apa? Dan Ini kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinan ini ngoten lagi dan. Karena cara kula ngoten niku ada dadekno niku Gusti yang Islam ratu Kristen nah, aku ora kuwatir. Rugen Mustofa ora apa ben Tapi ngono kaya mungkin ora mungkin. <laughs> Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal, artinya tidak semua tentu. Siti Nasan mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan kafir kafar dina qalu inna Allah wal masih Akidahnya jelas dilawan, trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan hati kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertu. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan. Orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut tuh Tuhan. ini iya, betul. Tapi kalau orang nggak beragama kan nggak ada yang ditakuti ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah perka perkara. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ini wawono ana kholi sono apa Tapi kulon mboten kepengen bakas detailnya Mas suri Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Ini Mereka tetap cara sampean hubungan lu luwih gampang. Sampean titip duit nih pendeta sak miliar, abek nih PKI lu gampang nih pendeta. Ke pendeta waktu itu dosa. Dia betul. Sampean titip duit nih nih Paus Yohanes dua tapi percaya Tibang titip nih PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percaya yang sama Tuhan yang akhirnya mudah tetapi. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab, ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean, wah ini pluralisme, cocok gini. wah ini berarti benar yang liberal, jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, ini sampean dewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebut no dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham gitu. Bisa merasa jerot-jerot, nah malah salah nanti jam, malah karu-karuan, kemarin ngaji tadi riskan. Kan. Sama ada kue dia boleh kayak senerang kok. Baru nerang malah keliru malah raga karuan. Tapi yang jelas ngoten. Kalau laku mantang kihuna ida ada itu guna ujuroh Tapi nak kawin ya kelar muda, muda. Coba santri kawin numpang. lo <laughs> ning kene karuan kan jadi syaratnya kawin kalau jadi terus no ida ada itu muhunna ujuroh Nak kuwe kuat biaya, biaya. Muhurahunna. Muhsinina kare istana tegesi berapa berapa hari <laughs> Kepanjenengan standar Quran ngoten arisalu kau wamuna alan Tak wis akeh ngawin Cina lah Kristen nah, tapi tidak ada itu temuna uju. Mungkin aku kuat biaya itu ada tuh. Iku akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. ukuran terus dene dibiayai sewenenge ra karuan. Ora hukum ngoten niku. Nah hukum mengenang ke biaya biaya. Mulane kula nu pertama, kula nu termasuk riyen zaman teng sarang mun alim ngalim. aku pengen kerja mugo trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu deh. kayak pulau Mustafa Rufin nak santri. Di satu sisi ini kalau ngomong tenan, tenggene masjid, tenggene sengaji itu memiliki standar. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji alar rojil nafakotu ahli wa mamunihi wa mantal zamuhu nafako tuh wong lanang wajib ngurmat bojo. Yaiku panggonane tempatnya. Nggih betul. Ngaji Quran nggih arijalu wamuna alam. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur tipe mantu wong suke Terus duduk manis. <laughs> Nggih betul kode menyangkut jihad di ngoten, kalau sering ngamuk Mas Romanto. Wong Islam itu walak walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, coba apa lo, cek ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amaliku maan. Gue nak jihad, mesti ngelibat no duit. Pasti gue urun, ya? no duit artinya gue urun. Ya urun duit waan fusiku. Tapi di saat yang sama gue dua mitos, ukuran ilmu wis manfaat duit untuk teko dhewe. Lha <laughs> aku awale, di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kowe, Bro. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nak duit teko dhewe. Itu bener dia. Memang nyatane ngoten Saya juga sering ngalami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Pokoknya saya tetap kerja karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mengkiri fakta rohmani Allah, kalau sering salami tembelak. Ini kalau ngomong jujur. Tapi jujur sampai pepes disalami tembelak, terus buka ukuran. Nah ukuran sukses jadi wong alim, alamat ilmu manfaat, duit teko dhewe. <laughs> <laughs> Nah itu tetap alam, itu jenisnya wajah itu tetap diam baliku. Syariat Quran mbok wolak-walik buat adimu sholat, buat atus. Atus zakat ngekeki zakat apa nombor zakat? <laughs> Buat, mbok takono paling bento tetep wa atulan ngekeki sira kabeh zakat dan zakat. <laughs> Ora iso kabeh sampeyan pepeh nompo zakat terus wa atulan ngekeki nompo kena. <laughs> Ora iso tetep syariat koran ya wa atimu salat wa zakat tetep kowe kon zakat. <laughs> Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standar memberi zakat. Soal ke nompo takdir. Tapi disampai udah disare. Lho benten lho. Sampai harus meyakini utak Tegir iya. sampai udah disare. Nah selama ini kan enggak, di satu sisi kue yakin kebenaran Quran. Di satu sisi kue demi mitos versi md dewe. Mun sampean tobat mau ngaji bek kula. Keliru nih. <laughs> Ah, jelas keliru. Lho kula nu menangi, lo ngomong jujur. Takone balik man, Bang. Kula niku nate ketua ma'arif pensar. Suara teng mriku niku wong alim, ketua ma'arif. Kula kerja wong beruang protes. Gus wong alim kerja. Wah mana? Pas niku bet nek mantung suka barang alamat ilmu manfaat apa. Pas niku nggih ngoten jure kula paling alim bet mantung suka barang mulai kiai gede kiai kere. Mau ngomong tambah yakin Gus Bak ilmu manfaat apa sebab mantu napa? Tapi kula ini kan ahli Quran. Alamate ilmu kan, ra manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran arijalu kawamun nalar nisa. Nah, aku pasen no. nisa kawamun nalar rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. <laughs> Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat kondi saya. Kalau tetap kerja. Lah bapak gue orang modern. Bapak gue nu yang apa Al-Qur'an. orang tuh bener bener. Jadi gue angsal kerja. Kalau tuh Jogja bolong tahun. terakhir sial ketemu Rumanto akhirnya mulai. Pulau <laughs> ah, nu tak nate menikmati usaha. Saya itu diketuk batang bantal tapi Mas Bro. Saya paling betul Mas Pur, mergo padha wali Abdul. oh, <laughs> maksudnya wali bingung Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil ge. Uzlah ge super nang kumpul uang ge seneng. Mergo uzlah guys senang kumpul uang ge senang Mergo ge terus ana urusan. Lan kalau ngomong mbek Roman. Kowe wis dus, dadi aku kumpul uang kudu manfaat tenan. Karena manfaat gini napa? Dus. kumpul uang mesti nanti mergo gak Kulo mau disalahno misalnya enggak no Rumanto. Lah aku salam kenal. Jadi saya ora kenal ora tak ngrugekno kuwe. <laughs> Ora tak ngrugekno aku. <laughs> Aku tetep mau disalah. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nak mau bubar saiki kan gak masalah to. Gitu. <laughs>